Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit syarah Lum'atul I'tiqad insyaallah Syekh Al-Alamah Shalal Fauzan asbahullah halaman 147 147 atau 146 146 ya nah? Ayo 146 ya. Kita lihat sini Kata beliau, ya'lamuna annal musibata min indillah. Mereka tahu bahwasanya musibah itu datang dari sisi Allah taala. Wa annahu la budda minha dan bahwasanya musibah itu pasti dan harus. Wa annaha ma waqa'at illa wahya muqaddaratun illa budda min wuqu'iha. Dan bahwasanya musibah itu pasti terjadi. Dan itu pun sudah ditetapkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simak baik-baik banyak kitab ya. Nah, Pasti kejadiannya. Fayasbirun, akhirnya mereka sabar. Wala yajza'un dan mereka pun tidak apa? Tidak berkeluh kesah atau yang semisalnya. Nah, yang punya buku tulis tampakkan buku tulisnya ya kalau ada faedah catat. Wala dan mereka tidak apa? Tidak ber Nah barakallahu fiik tidak murka terhadap musibah tersebut. Wa yuhasibuna anfusahum mereka mengoreksi diri mereka. Jangan-jangan nah, dikoreksi dirinya Rubbama takunu hadhihi musibah 'uqubatan 'ala dhanbin 'ala khati'atin 'ala mukhalafatin. Bisa jadi musibah ini terjadi karena apa? Sebagai hukuman atas dosa, atas kekeliruan atau bentuk penyelisihan. Fayuhas fayuhas nam. Fayuhasibuna anfusahum maka mereka mengoreksi diri diri mereka. Wa yatubuna ila ilallah dan mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah taala, Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu semua dengan sebab tangan-tangan kalian dan Allah Taala mengampuni kebanyakan orang yang minta ampunan. Fa fa badal an yazza wa yatasakhat wa yasbir wa yatub ila Allah azza wa jalla. Sebagai pengganti orang itu berkeluh kesah, orang itu murka, apa gantinya? Hendaknya dia sabar dan bertobat kepada Allah Taala. Karena orang bertobat itu kan beruntung. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la alaikum tuflihun. Tobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi insan yang beruntung. nah Wa ya'lam anna ma asabahu syai'un illa bisababi dzunubih dan hendaknya dia tahu bahwasanya tidak ada sesuatu menimpa dirinya kecuali sebabnya karena dosa-dosanya. Wal a'yadu billah. Allahumma salim salim. Wa yatubu ila Allah azza wa jal dan hendaknya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu dhalika khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan untuknya bayangkan. Tobat menjadi kebaikan untuknya. Takunu hadil musibatu fin nihayati khairan lahu. Akhirnya apa? Musibah ini pun di akhirnya kebaikan untuknya. Wa aqibatun wa aqinam wa aqibat Barakallahu fiqh. Wa akibatan hasanah lahu. Ewa. Eh, ini ma'tuf ya. Dan juga sebagai enam kesudahan yang baik untuknya. Fatakunu fi maslahatihi maka ini menjadi apa? Berada pada kepentingan eh, maslahat dia, manfaat dia. Amalan yajza' wa yatasakhat. Adapun orang yang yajza' merasa tidak terima, yatasakhat murka terhadap musibah tersebut, fa innahu la yaslam minal musibah wala yujar 'alaiha maka dia tidak akan selamat dari musibah dan tidak dikasih pahala. Sabar ketika timba musibah barakallahu fiik. Kadang antum lapar, kadang antum haus, kadang antum sakit, kadang antum sedih, kadang antum eh, barakallahu fiik susah, sabar. Nah, kita lihat sini, bal ya'sam bitasahhutihi wa jazaihi. Bahkan dia berdosa dengan sebab apa? Murkanya dia dan apa sikap tidak terimanya dia. Falahu huwa alladhi yasalima minal musibah, maka orang tersebut eh, dia pun tidak selamat dari musibah wala huwa hasal al ajr. Tidak pula dia mendapatkan pahala. Nasallallahu al afiyah. Kita minta pada Allah Taala ke keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.